بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نفسي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك اللهم صل وسلم وكرم وبجل وعظم على رسولك الكريم المبعوث رحمة للعالمين حبيبنا وشافعنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا ارزقنا محبة حبيبك سيدنا محمد اللهم يا ربنا ارزقنا محبة حبيبك سيدنا محمد اللهم يا ربنا ارزقنا اتباع حبيبك سيدنا محمد اللهم يا ربنا ارزقنا تقوى حبيبك سيدنا محمد اللهم ارزقنا شجاعة حبيبك سيدنا محمد اللهم يا ربنا ارزقنا إيمان حبيبك سيدنا محمد اللهم يا ربنا ارزقنا إخلاص حبيبك سيدنا محمد اللهم يا ربنا ارزقنا كما رزقت لحبيبك سيدنا محمد من الخيرات والحسنات والأخلاق اللهم يا ربنا وفقنا إلى الخير والهدى والتقى اللهم يا ربنا اجمعنا كما جمعتنا في هذه الليلة المباركة فاجمعنا يوم القيامة مع حبيبك سيدنا محمد أما بعد kaum muslimin dan muslimat pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita masih berada di bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bulan kebanggaan bulan kemuliaan bulan pengangkatan derajat bangsa manusia maka kita buat masih dalam mukadimah ingin mencoba menghadirkan beberapa hal yang berkenaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Malam ini kita ingin bercerita tentang sedikit sifat-sifat Nabi Muhammad. Karena sifat Nabi Muhammad amat banyak, besar, luas, agung. Kalaupun seandainya kita setiap detik berbicara tentang keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka umur kita sudah usai, selesai, keagungan Nabi Muhammad belum bisa kita sebutkan semuanya. Kalau seandainya setiap hari kita menulis tentang sifat kemuliaan akhlak Nabi Muhammad, maka umur kita sudah habis. Kebesaran dan keagungan Nabi Muhammad belum bisa kita sebutkan semuanya. Ada salah satu buku yang berkenaan tentang syama'il sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita akan menyebutkan tentang bagaimana rambut Nabi Muhammad, bagaimana mata Nabi Muhammad, bagaimana tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara berjalan Nabi Muhammad. Dan itu mungkin mencoba kita hadirkan silsilah biar ada kebayang. Kebayang di saat disebut nama Nabi Muhammad akan terbayang bagaimana sifat Nabi Muhammad. Biarpun kita belum bisa melihat, belum pernah bertemu, akan tapi dengan disebutkan kisah-kisah yang demikian itu, maka membantu kita untuk bisa mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak buku tentang Syama'il Muhammadiyah. Ada Imam an tirmizi juga menulis namanya Syama'il Muhammadiyah. Juga seorang pecinta Rasulullah yang sangat masyhur bernama Syekh Yusuf Nabhani. Beliau juga menulis Wasailul Usul ila Syama'il Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di situ juga banyak bercerita tentang sifat-sifat zahir Nabi Muhammad, berikut juga akhlak-akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di sini bahwa diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu anhu dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu annahu qala beliau berkata karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kathirul arak. Nabi Muhammad itu banyak keringat. Banyak keluar keringat, tanda bahwasanya beliau sehat, seger. Akan tapi yang harus kita pahami bagaimana keringat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan juga وكان عرقه صلى الله عليه وسلم في وجهه كاللؤلؤ keringat Nabi Muhammad di saat berada di wajah Nabi Muhammad seperti lu'lu' permata wa atyabu minal miskil azfari dan lebih harum daripada misik yang sangat kuat keharumannya kalau ada minyak paling bagus, Nabi Muhammad keringatnya lebih bagus daripada itu. Wa sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu idza nazala alaihi alwahyu jika turun wahyu kepada beliau laqula dzalika merasa berat menahan sesuatu yang amat berat dan mulai menetes, mengucur. Dari pelipis beliau arakan keringat. Ka'annahu jumanun seolah-olah rangkaian permata, perhiasan. Wa ingka fil bardi biarpun di saat musim dingin. Jadi kelihatan, biarpun di musim dingin tiba-tiba Nabi Muhammad keluar keringat. Dan ingat kita ber, kita membicarakan bukan membicarakan kita manusia biasa ini. Akan tapi kita membicarakan Nabi Muhammad. Jangan digambarkan kalau keluar keringat. Kita kalau keluar keringat banyak jelek. Tapi kalau sudah keluar yang dari Nabi Muhammad wangi clear nantinya. Istimewa. Kalau keringatan terus bingung ya. Wakana sallallahu alaihi wasallam ya'ti Umma Sulaim Nabi Muhammad datang ke rumah satu orang namanya Ummu Sulaim. Fayaqilu indaha kemudian berqailulah. Sejenak tidur. Sejenak tidur di situ. Fatabsutuhu lahu nitfa'an. Diberi sajian sedikit makanan ala kadarnya fayaqilu alaih akhirnya menghantarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bisa tidur itu tadi wa kana katsirul araq Nabi Muhammad banyak keringat keluar waktu tidur fakanat Ummu Sulaim itu tajma'u araqahu mengumpulkan keringat Nabi Muhammad dalam riwayat nyuruh anak laki-lakinya mengumpulkan keringat fataj'aluhu fit tibi lalu dijadikan keringat itu minyak wangi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad bertanya, "Ya Ummu Sulaim, Mahada, Wahai Ummu Sulaim, apa itu yang kau lakukan itu? Kau kumpulkan keringatku? Qalat, "Arkuka, arakuka, keringatmu ya Rasulullah, naj'aluhu aku jadikan keringatmu itu fitibina di antara minyak wangi kami, yakni sebagai minyak wangi. Wahwa dan ternyata keringatmu itu ya Rasulullah min atyabit tibi paling wanginya minyak wangi. Bahkan disebutkan juga wakana kafuhu tangan telapak Nabi Muhammad. Al-yanu minal hariri lebih lembut daripada sutra. Wa kana raihatu raihatika fil Jadi tangan Nabi Muhammad itu baunya seperti baunya penjual minyak wangi. Padahal Nabi Muhammad tidak jualan minyak wangi. Masaha sallallahu alaihi wasallam baik menyentuh kan ke telapak tangan beliau itu ditiben dengan minyak wangi amlam yamassaha atau Nabi Muhammad tidak menyentuhkan. Artinya tangan Nabi Muhammad itu wangi baik pakai minyak wangi atau tidak pakai wangi, minyak wangi. Wa kana hurrajula rajula dan Nabi Muhammad berjabatan tangan dengan seorang laki-laki wa yadhallu yaumahu senantiasa dalam kesehariannya yajidu laki-laki tersebut menemukan rihaha bau wanginya minyak tangannya Nabi Muhammad. Salaman. Wa yada'u yadahu ala ra'sis sabiyyi dan Nabi Muhammad kalau meletakkan tangannya di kepalanya anak kecil fayu'rafu min baini sibyani birihiha ala ra'sihi maka akan dikenali anak tersebut di antara anak-anak yang lainnya karena wewangian yang ada di kepalanya. Jadi kalau Rasulullah pernah memegang anak kecil di kepalanya lalu berbaur dengan yang lainnya, kalau kita pegang itu ketahuan mana yang dipegang Rasulullah dan mana yang tidak dipegang karena wanginya yang tertinggal pada kepala anak tersebut. Wa kana sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yasluku tariqan tidak menempuh satu jalan Fayadba'uhu ahadun kemudian diikuti oleh satu orang illa kecuali arafa orang tersebut tahu annahu sesungguhnya qad salakahu telah menempuh jalan tersebut min tibi arfihi maksudnya orang tidak melewati satu jalan yang pernah dilewati Nabi Muhammad kecuali orang itu tahu bahwa Nabi Muhammad baru lewat sini dari mana minti bi'arkihi dari wanginya keringat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat tentang keringat Nabi Muhammad banyak sekali. Hati-hati dengan kemunafikan di dalam hati. Yang meragukan kisah yang semacam ini tidak punya bagian daripada kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi masih banyak berkenaan dengan keringat Nabi Muhammad yang sangat luar biasa dan disebutkan banyak riwayat-riwayat tentang itu semua dan insya Allah nanti kita lanjutkan dengan menyebutkan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad yang lainnya tubuh Nabi Muhammad yang lainnya yang semua nanti akan bisa kita gambarkan begitu dahsyat dan luar biasanya manusia yang bernama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka sungguh sangat sia-sia hidupnya orang yang tidak bisa menyanjung dan memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang bisa membuatkan puisi dan syair untuk orang yang disanjungnya selain Nabi Muhammad, maka sungguh dungu yang tidak bisa menyanjung Nabi Muhammad. Kalau ada orang menyanjung seseorang karena ketampanannya atau orang orang itu biasanya menjadi naik bagus karena banyak yang menyanjung. Mungkin ada seratus orang telah menyanjung dengan puisi-puisinya untuk seorang tokoh yang hebat. Penyair ini menulisnya, penyair ini menulisnya, penyair ini menulisnya. Sehingga seorang tokoh ini menjadi hebat karena banyak penyair-penyair yang menulis tentang keistimewaan orang tersebut. Tapi berkenaan Nabi Muhammad tidak Justru sair-sair itu menjadi indah karena menyanjung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang menjadi hebat karena sanjungan sebuah syair, tapi syair yang dibuat oleh penyair itu menjadi indah karena di situ disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja insya Allah. Semoga ini menjadi bekal bahwasanya mencintai Nabi Muhammad ternyata secara teori tidak susah. Karena segala, segalanya ada, segala keistimewaan, kemuliaan ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami sebut tadi riwayat sahihah. Yang mengingkari adalah tidak mengenal riwayat sahihah, riwayat yang benar. Dan barangkali hal semacam ini jarang disebutkan. Mungkin orang-orang yang tahu ini biasanya orang yang kenal marhabanan itu. Karena disebutkan dalam beberapa kitab maulid tentang keringat Nabi Muhammad. Biarpun sudah pergi ternyata jalan yang ditempuh masih wangian kursi atau tempat yang diduki wangi. Ini tidak pernah disebutkan dalam kitab fikih. Ya, dalam kitab-kitab yang lainnya kecuali di dalam kitab yang namanya Sejarah Keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah dibukukan oleh para ulama-ulama dan alhamdulillah kita semua ternyata orang yang gemar membacanya biarpun belum paham maknanya tapi insyaallah perlahan sedikit demi sedikit kita harus menuju kepada pemahaman makna buku sejarah Nabi Muhammad yang ditulis para ulama-ulama kita. Kita melanjutkan pembacaan kitab hikamnya Ibn Atta'illah As-Sakandari Kita sudah pada hikmah yang berapa? Sebelas. Ayo. Hikmah ke belas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala nafa'ana Allah bi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darain amin ila anqal. Berkata Ibn Athaillah asakan dari dalam simpul hikmahnya. Kalimatnya sedikit maknanya luar biasa besar. Dalam simpul hikmahnya dipersempit kalimatnya tapi maknanya gede. Hikmah. Kaifa yushriqu qalbun Bagaimana? Kaifa bagaimana bisa yushriku akan menyala qalbun hati suarul akwani gambar dunia makhluk akwan itu adalah selain Allah muntabi'atun menyatu dimiratihi di dalam cermin hatinya muntabi'atun itu bisa diartikan menyatu bisa diartikan sudah tertempa nempel tidak bisa dipisahkan dimiratihi di dalam cermin hatinya jadi digambarkan begini baik kita artikan dulu am yarhalu atau bagaimana seorang bisa menuju ilallahi kepada Allah wahwa sementara orang tersebut mukabbalun terikat bisyahawatihi dengan syahwatnya am atau bagaimana yatma'u seseorang itu berkeinginan khula untuk memasuki hadratallahi kehadirat Allah hadirat Allah bukan tempat maksudnya hadir dengan Allah khusuk dengan Allah wahwa sementara dia lam yatatahhar belum mensucikan diri min janabati ghafalatihi daripada hadas kelalaiannya. Lalai itu dianggap seperti hadas. Kelalaiannya. Am kaifa atau bagaimana seseorang yarju mengharap ayafhama untuk bisa memahami daqaikal asrari rahasia-rahasia keistimewaan-keistimewaan rahasia-rahasia yang sangat luar biasa halus. Maksudnya rahasia itu adalah iman, ketenangan di dalam ibadah, puas dengan pemberian Allah, kemudian benci dengan maksiat. Itu adalah sir Yang orang bisa mengatakan aku cinta ibadah belum tentu hatinya. Jadi sir itu tersembunyi di dalam hati. Kalau sudah dibuat sir itu sebenarnya bisa sir rahasia yang jelek, rahasia yang busuk. Tetapi biasanya kalau sudah diungkapkan asrar seperti ini adalah rahasia-rahasia yang tersembunyi yang baik. Bagaimana seseorang bisa paham tentang makna-makna yang baik, yang tersembunyi, yang bisa dirasakan oleh hati wawalam yatub sementara ia belum tobat min hafawatihi daripada kesalahan-kesalahannya. Insyaallah di sini panjang sekali ada empat hal ya. Empat hal disebutkan oleh Ibn Athaillah asalkan dari Yang pertama adalah hati itu bisa menyala-nyala. Hati Disebutkan kaifa Yusriku qalbun, bagaimana hati bisa menyala sementara hati itu diliputi dengan kecintaan kepada dunia. Menyalanya hati, cinta dunia. Anggap saja di bagian kanan menyalanya hati. Bagian kiri hati yang mencintai dunia. Nomor dua, kepada Allah Subhanahu wa taala di sebelah kiri adalah ngikat diri kita dengan hawa nafsu. Dijajar ya. Yang ketiga adalah masuk ke dalam hadrat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya menghadap kepada Allah secara hakiki, bukan bahasa basi, bukan palsu, masuk kepada hadrat Allah. Sementara di sisi kiri kita masih dalam kelalaian. Yang keempat adalah memahami tentang rahasia, memahami dengan hati. Maksudnya mendapatkan sir Rahasia-rahasia keimanan di dalam hati, kemuliaan, rindu ibadah, benci maksiat. Bagaimana orang bisa merasakan itu semua? Di sebelah kirinya apa? Kemaksiatan. Ini dua yang bertentangan. Yang pertama, hati tidak akan bisa menyala-nyala, tidak bisa mudah menerima kebenaran, tidak bisa mudah menerima iman dan hidayah tidak bisa mudah menerima yang namanya bimbingan dari orang kalau ternyata masih diliputi oleh hubbud dunia di bagian kiri tadi. Kecintaan kepada dunia. Dan kecintaan kepada dunia ini bukan berarti orang, kalau orang meninggalkan kecintaan kepada dunia bukan berarti seseorang meninggalkan dunia. Tapi jangan dilihat bahwasanya kebahagiaan kita ada di dunia. Jangan dilihat kemuliaan kita adalah ada di dunia. Akan tapi lihatlah Allah. Jadi kalau orang itu sudah sampai makam wahdatus syuhud melihat sesuatu yang terlihat hanya Allah. Kalau dia melihat gunung yang ia katakan subhanallah maha suci Allah yang menciptakan itu semua. Bahkan di saat melihat orang bermaksiat yang dibayangkan bagaimana Allah nanti akan menyiksa Allah lagi. Jadi melihat orang soleh ia tersenyum, Allah akan menurunkan rahmat kepadanya. Allah, Allah, Allah, Allah. Ini bukan wahdatul wujud. Kalau wahdatul wujud melihat itu Tuhan, Tuhan, Tuhan. Itu adalah keluar dari Islam. Tapi kalau wahdatul syuhud, itu orang tidak melihat sesuatu yang ingat adalah Allah. Yang diingat adalah Allah. Ini bisa dipermudah dalam sebuah gambaran. Mohon maaf, ini sekedar contoh saja Kalau seorang suami lagi mencintai gandrung-gandrungnya dengan istrinya dan semoga gandrung terus tidak ada akhirnya ya, sama istri kan harus begitu. Itu lihat, ngelihat baju, bajunya orang itu. Wah, kalau istriku yang pakai gimana ya? Itu ya. Melihat kalung. Wah, kalau istriku yang pakai ya. Melihat model apa saja itu yang diingat istrinya itu. Itu makna. Jadi biarpun di tempat yang jauh, yang terlihat adalah istrinya. Karena ada cinta, ada sambung hatinya. Dan tidak susah sebetulnya memahami makna ini. Apa saja dihubungkan dengan istrinya. Istrinya, istrinya. Ini adalah cinta makhluk. Bagaimana dengan cinta Allah? Kalau sudah kenal Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak melihat sesuatu kecuali ingat Allah. Allah. Allah sehingga tidak akan lepas dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua orang bagaimana bisa berjalan menuju Allah yarhal ilallah sementara ia masih terikat dengan syahwatnya. Bangun malam itu mendekat kepada Allah atau tidak? Hah? Tapi syahwat tidur ada atau tidak? Enak tidur ya. Nah, kalau dia menuruti syahwat tidurnya kira-kira sampai atau tidak? Mau ngaji itu masya Allah sinetron bagus jam begini nih. Kalau dia mengikuti syahwatnya bagaimana ia sampai kepada Allah? Selagi dia masih mengikat dirinya dengan syahwatnya, keinginan hawa nafsunya, tidak akan bisa berjalan menuju Allah karena dirinya telah terikat dengan syahwat. Banyak hal, urusan kebaikan, cinta harta, ingin numpuk harta itu adalah syahwat. Bagaimana dia akan berbuat baik infak ke masjid, infak ke madrasah, infak ke pesantren, infak ke fakir miskin. Padahal itu kemuliaan. Mencari ridha Allah. Tapi dia oleh hawa nafsunya. Hartamu. Wah nikmat. Kamu bisa beli mobil. Habis itu beli mobil satu lagi. Rumahnya kurang gede. Diliputi dengan syahwatnya. Tidak mungkin orang itu bisa melakukan kebaikan. Karena terikat dengan syahwat. Kemudian yang ketiga, bagaimana seseorang bisa masuk ke hadrat Allah? Allah tidak butuh tempat ya. Masuk ke hadrat Allah itu adalah engkau masuk wilayah ridhoan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah ridho kepada kita? Allah memberikan pertolongan kepada kita. Allah ngayomi kita. Bagaimana kita bisa masuk wilayah ridhoan Allah, hadrat Allah yang bersih suci itu Sementara kita masih junub dengan kelalaian kita. Jadi kelalaian dianggap seperti orang junub, orang haid. Kalau lagi haid dan junub nggak bisa masuk masjid kan? Kan begitu. Berarti di saat kita ada diliputi oleh kelalaian, tidak akan bisa masuk hadrat Allah. Sebab hadrat Allah bukan tempat. Kalau orang lagi junub masuk masjid masih bisa memaksa dengan melanggar. Akan tiba hadrat Allah ini bisa orang masuk ke hadrat Allah di saat kelalaiannya itu adalah sudah disirnakan. Sehingga sadar kalau dia adalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sepak terjangnya, tingkah lakunya ini akan selalu di dia merasakan bahwa dirinya dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini makom yang tinggi seperti yang pernah diisyaratkan oleh Nabi Muhammad, ini adalah makom ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka hendaknya engkau menyembah Allah beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah ibadah bermacam-macam cari nafkah ibadah cari uang untuk kemuliaan umat adalah ibadah Sedek salat ibadah seolah-olah engkau melihat Allah Wah, itu kelas tinggi. Belum mampu. Dan Nabi Muhammad hadisnya juga hadisnya sangat sesuai dengan kemampuan kita. Fa takun tarau kalau tidak bisa engkau seperti itu, nah yakinlah fa innahu yaraka sesungguhnya Allah itu melihatmu cukup ya kalau sudah kita tahu Allah melihat kita Allah menyaksikan kita sadarlah Kalau seorang suami mencintai istrinya ya, dia tidak ingin melakukan sesuatu yang membuat istrinya itu menyakitkan ya. Kalau melihat merasa istrinya tahu dia bakal menjaga ya. Apapun. Ini gambaran. Selalu kita perlu membuat contoh yang real, yang nyata itu adalah seperti itu. Jadi kalau kita di hadapan orang yang kita takuti, Orang yang kita hormati, selagi kita yakin dia melihat, kira-kira kita ngelanggar atau tidak. Anggap saja kita pelanggar kelas berat. Kita banyak dosa ya. Kita pelanggar kelas berat. Ini aja sudah mohon maaf ya. Kepada barangkali ada polisi yang hadir di tempat ini. Itu orang yang punya motor itu ya. Kalau lagi ngelepas helmnya kan toleh kiri kanan ya. Kalau lagi yakin ada polisi kira-kira mau ndak ngelepas helmnya. Ya nggak mau, nanti dikejar ya. Pasti wah ada. Yakin polisi ngelihat, biarpun nggak tahu dari mana ngelihatnya. Yakin ada polisi di depan itu, pasti rapi helmnya dan sebagainya. Begitu juga di sini. Ihsan itu kalau engkau tidak bisa melihat Allah, yakini Allah melihatmu dan ini adalah makom tinggi. Tidak boleh lalai. Imam Haddad menyebutkan bahwa kalau ada orang mukmin bermaksiat itu orang mukmin ahli iman di saat seorang ahli iman itu bermaksiat itu cuma ada dua pilihan pilihan yang pertama waktu ia bermaksiat ia meyakini kalau Allah itu tidak melihatnya gimana meyakini Allah tidak melihat hukumnya kafir ya keluar dari Islam. Bagaimana orang mukmin percaya kepada Allah lalu meyakini Allah tidak melihatnya, wah keluar dari Islam. Yang kedua, orang mukmin lagi bermaksiat, yakin kalau Allah melihatnya. Gimana kira-kira? Kurang ajar ya. Nah, maka ada namanya ghaflah lalai. Ia yakin Allah melihat, tapi di saat ia lalai melanggar itu loh. Dia tidak meyakini Allah tidak melihat, dia meyakini Allah melihat, tapi dalam keadaan lalai itu. Nah, di dalam keadaan lalai tidak akan bisa sampai kepada Allah kecuali kelalaiannya ini ditanggalkan dulu. Ingat Allah. Yang ketiga adalah untuk mendapatkan hakikat sir rahasia-rahasia yang dititipkan oleh Allah, dititipkan oleh Allah ke dalam hati, iman, hidayah, taufik, rindu ibadah, benci maksiat, Orang tidak akan sampai kepada itu semua kecuali ia sudah mencoba untuk terus bertobat. Lah ini adalah menunjukkan bahwa kita semua ini memang salah. Ibn Athaillah As-Sakandari tidak tidak ingin menjadikan Imam uh, Ibn Athaillah As-Sakandari tidak menuntut kita menjadi manusia maksum karena tidak ada yang maksum kecuali Rasul. Tidak ada yang tidak pernah berdosa. Al-insan mahalul khata wan nisan. Mahalul khata wa nisyan. Kita punya dosa, punya salah. Semua dari kita. Jadi ghaflah, lalai itu wajar. Manusia. Kita itu lalai. Subhanallah. Sudah tahu haram. Nih. Eh, terlibat Masya Astagfirullah. Lah di saat kita lalai lalu melakukan keharaman. Kita sucikan diri kita dari kelalaian. Ingat Allah. Dan setelah ingat. Baru kita tambah dengan taubat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hidayah, nur, cahaya, iman, taufik, petunjuk, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya ini empat hal ini ada rantetannya ya. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Itu sambung menyambung. Bagaimana orang itu mengikuti syahwatnya? Orang mengikuti syahwatnya dari berangkat kesalahan yang pertama. Disebutin Ibn Atta'illah yang pertama. Hati tidak akan bisa menyala dengan nur iman, cahaya iman, kerinduan kepada Allah kalau kita masih diliputi cinta dunia. Membesarkan dunia melebihi daripada Allah Subhanahu wa taala. Mengagungkan dunia melebihi daripada akhirat. Padahal sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul mata'ud dunya qalil." Dunia ini kecil. Sedikit. Wal akhiratu khairun liman ittaqa dan akhirat itu adalah lebih bagus. Siapa yang paham ini? Liman ittaqa bagi orang yang bertakwa saja. Kalau orang yang tidak punya ketakwaan tetap dunia enak, hebat, ini belum mampu barangkali kita pun barangkali belum termasuk bagian orang yang bisa dengan mudah mengatakan bahwasanya dengan hati kita maklumi saja ya kita masih seneng enak-enakan ya coba kalau mobil ya ada yang berani saya punya mobil satu saya jual saya infakkan ke masjid musola mungkin belum mampu ya mobil satu-satunya kita belum kelasnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq semuanya aku berikan kepadamu ya Rasulullah untukmu apa? Allah belum mampu kan kita? nah jadi ini kelas kita ini kelas rendah sudahlah. Ini kelas kita TK saja dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang sudah dekat kepada Allah mata dunia qalil diyakini dunia ini ah kecil. Wal akhiratu khair dan akhirat itu lebih bagus. Siapa yang paham ini? Iman nittaqa. Bagi orang yang mempunyai tingkat ketakwaan tinggi. Inilah yang dituju Ibn Ibn Atta'illah Asakandari. Dengan proses empat hal tadi Nanti orang bisa sampai ke derajat ini Sehingga orang soleh itu kalau sudah infak Infak betul Kayak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Sayyidina Umar bin Khattab Sayyidina Uthman bin Affan Sehingga ada orang yang berjuang hanya untuk umat Dia mencari kekayaan yang banyak Karena dia diberi oleh Allah kelebihan Kemampuan, keahlian Di dalam mengumpulkan uang Dilakukan itu semua Tapi Masya Allah membuat kebaikan di sana Kebaikan di sini, kebaikan di situ urusan dirinya yang secukupnya saja. Ada orang yang semacam ini. Ada rentetannya. Di saat hati ini tidak pernah kita latih untuk merendahkan dunia. Menghinakan dunia. Maka yang muncul adalah pengakuman Jadi memang kita harus banyak tafakur. Makanya hikmah ini ada hubungannya dengan yang lalu. Uzlah Uzlah itu bisa kita maknai tafakur ngerenungi. Di dunia ini umur saya berapa sih paling lama? Kalaupun saya diberi oleh Allah harta banyak miliaran, paling banter umur saya juga tetap 60, 70, 80 tahun ya. Miliaran saya saya pakai mana? Orang makan tidak bisa miliaran. Satu piring paling banyak ya. Sambil merenung begitu. Kemudian setelah itu, setelah 60 tahun kemana saya? Iya kalau sampai 60 tahun. Kalau sampai Alhamdulillah. Kalau amalnya baik ya. 70 tahun. Ngerenung, setelah 70 tahun kemana? Mati. Di alam barzah berapa tahun saya harus menanti? Ratusan tahun. Di padang mahsyar ribuan tahun. Terus menghadirkan renungan ini sampai dia merendahkan dunia itu kecil. Kalau sudah bisa merendahkan dunia ini, maka cinta dunia itu akan mengurang. Tapi ingat, orang tidak cinta dunia bukan berarti tidak boleh kaya. Ia bisa kaya tapi dunia hanya di tangannya, tidak sampai di hati. Anu ya, pembahasan berat memang kayak begitu-begitu tuh. Memang fitnah itu dunia, di dunia ini fitnah ya dunia. Kalau berandai anda bisa, wah dunia saya tidak senang dunia. Lagi merem ya, kelihatan fulus berubah. Semuanya ini, jangan menganggap ini penyakitnya orang fakir saja, yang kaya semakin rakus ada. Jangan penyakitnya orang bodoh. Ulama cita dunia juga banyak. Maka kita ngomong begini ini hanya nasihat untuk diri sendiri sajalah. Yang ngomong juga perlu nasihat semacam ini hubud dunia. Punya satu mobil tuh, ada yang minta, Allah alam bisa memberi atau tidak kita. Alatannya apa? Untuk dakwah ya. Ini ustadznya, gurunya yang ajar nih, Padahal kalau dengan penuh keyakinan Allah menjaga hati kita. Dengan penuh keyakinan bakal diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi derajat ini adalah berat bagi sebagian orang. Bakal diganti percaya atau tidak percaya kan begitu. Allah bakal mengganti, Allah tidak akan mengambil nikmat dari hambanya kecuali akan diganti. Tapi apa? Kapan diganti? Besok saya butuh. Ah, ini adalah godaan ya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjauhkan kita dari cinta dunia. Makanya perlu didoakan, jangan sampai ya kita hanya pandai mengomong, kita takut. Imam Haddad itu kalau menyampaikan ceramah ke orang, selalu beliau mengatakan, ya akhi, lalu beliau didudukkan paling depan. Jadi di antara barisan itu, Imam Haddad suruh duduk paling depan. Beliau sendiri yang nyeramai dirinya sendiri. Bukan untuk orang lain, untuk diriku sendiri. Oh ngasih hadiah saja masih milih-milih kok. Yang paling bagus buat dirinya sendiri. Padahal ya dia infak yang paling bagus, yang paling bagus yang diinfakkan beratnya. Tapi harus paham ini sambil minta kepada Allah. Minta kepada Allah agar kita dirindukan kepada akhirat. Dunia kita miliki tapi bukan karena kita rindu kepada dunia, tapi hanya sekedar untuk kendaraan menuju akhirat. Nah itu, yang pertama, kalau sudah kita bisa melepas kecintaan kepada akuan, ngikat hati kita, ikatan hati kita dengan dunia ini kita lepas. Ikatan hati Biarpun kita memiliki dunia sederhana. Justru ia akan mencari dunia yang dipikir akhirat. Ya Allah, masjid itu kok rusak. Ah, saya insya Allah akan cari gimana ya. Saya akan dagang di sini, jual, saya bangun masjid. Pikirannya seperti itu. Allah, Allah terus. Lah kalau sudah dunia itu kecil, kita ningkat hikmah yang berikutnya. Apa itu? Hikmah yang berikutnya syahwat. Lah, kalau sudah kita rendahkan dunia, munculnya syahwat itu semakin berkurang. Kalau mencari dunia yang mungkin dijangkau, kalau tidak, selagi jalannya tidak halal, tidak akan diambil. diambil. Tapi kalau ini belum, maka syahwat yang muncul, yang penting aku dapat duit. Haral, haram, gak penting. Yang penting aku dapat duit banyak. Diliputi oleh syahwatnya. Karena cinta kepada dunia, kebanggaan dengan dunia, membesarkan dunia, ada kerinduan dan itu syahwat sehingga kemaksiatan mulai muncul satu ada syahwat lah kalau kita sudah diikat dengan syahwat kita bagaimana akan menuju Allah subhanahu wa ta'ala nah kalau orang sudah diliputi dengan syahwat kepada dunia syahwat cinta dunia menghadirkan syahwat hawa nafsu menuruti hawa nafsunya lihat di saat orang diliputi hawa nafsu lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang alim ngerti itu haram, ustadz ngerti itu haram, kita ngerti itu haram, tahu itu haram. Kenapa dilanggar? Ada syahwat dan syahwat yang menggebu-gebu menjadikan kita lalai. Akhirnya kita lalai. Setelah kita lalai apa? Melakukan kemak hafawat yang terakhir tadi kemaksiatan. Jadi itu rentetan subhanallah cerdasnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Bagaimana kemaksiatan itu dilakukan oleh seorang hamba tidak serta-merta. Kemaksiatan dilakukan seorang hamba, mohon maaf na'udzubillah dari yang namanya zina, dari yang namanya minuman keras, yang namanya tidak bayar zakat, meninggalkan sholat atau ngerampok, ngerampas, mengambil hartanya orang lain, itu berangkat dari pertama tadi. Menganggap itu dunia itu mulia sehingga perlu direbut dari orang lain. Diambillah dengan cara yang haram. Setelah itu karena dia cinta kepada dunia, maka dibumbui oleh syahwatnya. Harus kau dapatkannya. Lalu untuk mendapatkannya ada kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu jatuhlah ia kepada kemaksiatan. Dari yang pertama tadi lihat, hati itu akan cemerlang kalau sudah kita jauhkan dari virusnya, yaitu cinta kepada dunia. Dan virus itu disebut fitnah. Fitnah kalau Nabi Muhammad dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasiri 'udan 'uda. Rusaknya hati itu kenanya fitnah, fitnah itu yaitu cinta dunia, akhirnya timbul maksiat segala macam itu. Kemaksiatan yang besar itu berangkat dari kecil dulu. Fitnah itu akan datang ke hati kal hasiri seperti tikar. Bagaimana orang merajut tikar? Selembar tikar satu satu. Tiba-tiba penuh nanti. Berangkat dari kemarin matanya jelalatan, biarin. Ya, melihat maksiat. Tatonya besok ngobrol sama temennya berbicara tentang syahwat, maksiat. Ya, satu lagi nempel di hati, nempel lagi. Sudah begitu ibadah jadi malas, nempel lagi di hati. Setelah itu dekat sama orang baik, ah paling nanti seling diingetin, nempel lagi di hati. Akhirnya hati itu gelap, jatuhlah zina. Jadi fitnah itu sedikit demi sedikit. Maka jangan meremehkan fitnah sekecil apapun. Yang merusak hati kita biarpun sedikit tolong nah, ini dijauhi. Ayu bin hati manapun ushribaha telah kemasukan fitnah tersebut kemasukan fitnah tersebut jadi kalau sudah hati kena fitnah luki fihi nuktatun sauda kalau sudah nempel fitnah tersebut masuk ke hati kayak titik hitam nanti ada lagi titik hitam ada lagi titik hitam ada lagi titik hitam sehingga hatinya gelap maka kemaksiatan akan mudah dilakukan jadi ahli maksiat itu berangkat dari sedikit demi sedikit, naik kelas ya. Pertama hanya ah ngentengin, mohon maaf, ngentengin matanya jelalatan. Akhirnya matanya ngobrol, ngomok matanya ngelihat, akhirnya ngobrol. Ngobrol rame-rame. Rame-rame tidak punya adab, akhirnya berduaan. Lihat terus. Setelah berduaan naudzubillah, wah berduaan setan yang berbicara. Yang ketiga adalah setan. Setan menganjurkan, akhirnya terjerumus dalam kemaksiatan. Maka dari itu jangan ngentengkan dosa kecil seperti apapun. Kecil, kecil, kecil jadi gede. Itu adalah fitnah yang bisa masuk ke dalam hati. Kemudian dilanjutkan oleh Ibn Atwa'illah Syakandari. as harus kita cermati tentang syahwat dari cinta kepada dunia. Kita pokoknya syahwat itu biasanya mementingkan dunia. Kita timbang melakukan kemaksiatan di dunia ini bagaimana nanti di akhirat? Kalau aku makan haram hari ini, di akhirat nanti lebih pedih. Sehingga timbangan itu akan sehat. Sampai dia selalu ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Keluar dari wilayah namanya hoplah lalai. Kalau sudah dia meninggalkan kelalaian, maka dia bisa ingat kepada Allah. Layak dia masuk ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setelah dia berhak masuk ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala, maka secara otomatis nanti dia akan jauh dari kemaksiatan. Kalau sudah jauh dari kemaksiatan, maka ketahuilah mudah baginya untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini tentang hikmah yang 13 yang ke-13 dari Ibn Athaillah Sakandari. Semoga Allah memberikan kemanfaatan kepada kita semua dari hikmah ini. Wallahu a'lam bisawab. Masih ada waktu untuk tanya jawab, dipersilahkan. Kami persilahkan untuk bertanya langsung. Sungan tangan bapak-bapak atau ibu-ibu. Ah, ibu-ibu itu. Ya. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, oh saya pernah melihat buku di situ dijelaskan bahwa Rasul, Fatimah, Ali, Hasan Husain itu bukan terbuat dari tanah tapi terbuat dari cahaya. Terus Nabi Adam itu waktu di apa dihukum di dunia itu meminta maaf pada Allahnya mengatasnamakan Rasul dan keturunannya. Itu bukunya bagaimana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering mendengarkan ceramah-ceramah Ustadz di mana-mana bahwa jika kita mempunyai ilmu nanti di akhir Eh, ayat kita atau di akhirat akan dipertanggungjawabkan ilmu yang kita miliki Ustaz. Alhamdulillah saya diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengikuti kuliah dua kali Ustaz. Umur saya 20 saya mengikuti kuliah bahasa Jepang dan menjadi dosen bahasa Jepang. Kemudian di usia saya 40 saya mengikuti kuliah lagi jurusan bahasa Inggris dan sampai di saat saya umur 60 ini saya masih mengajar bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, apakah ilmu yang saya jabarkan ke masyarakat ini akan saya jawabkan karena tidak berkaitan dengan akidah-akidah agama Islam. Kemudian Ustaz, banyak juga saya dengar sekarang saya menjadi motivasi ibu-ibu di beberapa tempat dengan pengalaman-pengalaman saya, apakah berdosa dengan membagi pengalaman ini kepada ibu-ibu yang mana juga saya ingin bertanya. Seperti saya ketahui banyak sekali doa-doa yang ada di dalam Al-Quran untuk mendoakan anak cucu. Kira-kira dapatkah Ustadz memberikan nomor-nomor surat ayatnya? untuk saya jabarkan kepada ibu-ibu karena saya takut salah Ustadz. Di situ saya akan menyelipkan dalam ceramah-ceramah saya di depan ibu-ibu. Saya rasa sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, sebelum menjawab pertanyaan, sudah banyak pertanyaan. Ada sedikit informasi kami menghimbau bahwa majelis ini harus sebagai syiar. Betul ya insya Allah. Syiar itu harus didengar oleh semua orang. Ada informasi yang masuk bahwa sekarang itu sudah dimatikan di atas. Jadi tidak ada yang dengar orang di luar. Jadi kami menghimbau barangkali mohon maaf. Dan kami sangat berterima kasih kepada teknisi yang sangat baik membantu kita. Sampai rela beliau datang setiap malam selasa jadi kami minta untuk diangkat lagi. Dengan segala hormat karena itu saudara kami. Barangkali beliau hanya mendengar papa apa dari orang teknisi itu orang baik, teknisi yang membantu kita. Kalau tanpa beliau suaranya tidak karu-karuan. Dan jazakallahu khairan katsira. Semoga Allah memberikan kepada beliau eh, teknisi yang membantu kita segala kemuliaan, diberi keturunan yang soleh, keluarga yang baik. Kami mohon untuk diangkat kembali karena orang di luar ada yang mendengar di rumah-rumah tidak dengar sekarang. Jadi minta diangkat lagi. Kalau tidak ada yang tidak setuju barangkali biar ngomong sama jamaah nanti. Karena ini syiar. Insya Allah jadi mohon maaf, mohon diangkat kembali dan diberi volume yang paling tinggi. Ada harus ada kecemburuan kita kepada Islam. Kalau urusan pribadi kami, kami dicaci mungkin tidak ada masalah. Tapi di saat ada syiar yang mencoba untuk dirubah, harus ada kecemburuan. Mungkin dengan amarah pun tidak ada masalah. Yang dari luar barangkali bisa ditelepon ini, dari telepon yang di luar minta calling yang di luar bisa mendengar atau tidak. Mohon diangkat kembali insya Allah. Sudah, terima kasih jazakallah khairan katsira. Kita baca Fatihah buat teknisi. Semoga Allah mudahkan segala urusannya. Bukan teknisi yang salah, jangan disalahkan beliau. Beliau menjalankan perintah saja, tidak tahu dari mana perintah itu. Wallahu a'lam bisawab. Semoga yang memerintahkan hanya belum faham saja kalau ini syiar. Di menara dan kita ingin tetap di menara paling tinggi dengan volume yang paling tinggi mulai detik ini dan sampai hari kiamat. Nah ini. Al-Fatihah. A'udzu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim alamin arrahmanir rahim maliki na'budu wa iyaka nasta'in Udina suratul mustaqim Suratul ladhina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin karena beberapa waktu ini yang dari Cideng dari ini pernah mendengar rupanya Buya kok sekarang tidak diangkat ke atas wallahu alam yang di masjid tidak mendengar ya yang dengar orang dari luar rupanya seperti ini mohon maaf kepada teknisi semoga tidak mengganggu anda ini permintaan dari kami dan mohon maaf sebanyak-banyaknya. Nabi Muhammad mengatakan saya dari Adam dalam hadis sahih dan Adam min tin. Nabi Muhammad sendiri yang menyebutkan Adam daripada tanah. Nabi Muhammad dari Adam dan Adam dari tanah. Itu adalah yang benar yang harus kita yakini. Adapun mengatakan Nabi Muhammad nur adalah cahaya, masahaya iman, cahaya hidayah. Itu saja barangkali yang harus kita tekankan jangan sampai kita memasuki sesuatu yang musuh-musuh musuh-musuh Nabi Muhammad akan merendahkan hadis Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad sendiri yang menyebut dalam hadis sahih, Ana min Adam wa Adam min Tain. Aku dari Adam. Dan Adam adalah dari tanah. Tapi lihat, Nabi Muhammad diambil dari pilihan. Dari tanah itu jadi dititipkan di rahim, dari rahim ke punggung laki-laki, dari punggung laki-laki, dari rahim, punggung laki-laki, rahim, punggung laki-laki, sampai Nabi Adam, Nabi Muhammad pilihan itu semua. Dari tin bukan tin sembarangan, intisarinya paling mulia. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang harus kita yakini bahwasanya Nabi Muhammad sendiri yang menyebutkannya dan kalimat yang paling benar adalah kalimatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga dikukuhkan dalam Al-Qur'an bahwasanya manusia adalah dari tanah. Manusia adalah dari tanah disebutkan dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an dan Nabi Muhammad adalah manusia. Tapi ingat bukan manusia biasa, tapi manusia mendapatkan wahyu dan segala keistimewaannya, keringatnya wangi, segalanya wangi, masya Allah. Adapun Nabi Muhammad memang ada riwayat Nabi Muhammad waktu itu pernah melihat di surga nama Allah dijajar dengan nama Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Adam belum tahu kalau itu adalah cucunya. Hanya di saat Nabi Adam itu melakukan satu kesalahan, Nabi Adam ingat. Tidak akan dijajar dengan nama Allah kecuali sesuatu yang sangat mulia. Maka Nabi Adam minta diampuni oleh Allah dari segala kesalahan. Yang sebetulnya kesalahan Nabi Adam bukan dosa. Karena Nabi Adam waktu itu di dalam surga yang tidak ada taklif, tidak ada tugas dan kewajiban di saat itu. Dan tidak ada istilah kemaksiatan. Jadi Nabi Adam itu melakukan itu semua karena merupakan menjalani sunnah dari Allah untuk diturunkan ke bumi. Tapi Nabi Adam merasa itu melakukan kesalahan untuk diampuni oleh Allah. Nabi Muhammad tidak salah pun minta ampun kan? Ini adalah kelasnya orang mulia. Minta ampun dengan menyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian menuntut orang mengajar ilmu. Mengajar ilmu. Bagaimana kalau kita mengajar ilmu bahasa Inggris, bahasa Jepang dan sebagainya? Tidak ada masalah kita mengajar ilmu apa saja asalkan itu bukan zatnya ilmu maksiat. Belajar ilmu, kalau ngajari ilmu merampok jelas salah ya. Ilmu nyopet salah. Tapi kalau ilmu sifatnya umum, itu adalah seperti orang jual pisau. Ya. Pisau ya. Orang jualan pisau boleh atau tidak? Tapi ada tidak orang bunuh dengan pisau? Nah, kalau begitu kita menjualnya kepada siapa harus jelas. Kalau kelihatannya orang beringas pembunuh, kok kita beri pisau, jual beli pisau kepada kita, haram kita menjual pisau ke orang tersebut. Sama ilmu yang anda ajarkan kepada siapa anda akan berikan maka Imam Ghazali itu Masya Allah pelik cerdas cermat di dalam mengajarkan ilmu waktu beliau memberi mukaddimah kitab Bidayatul Hidayah jangankan ilmu umum ilmu agama akan kamu berikan kepada siapa kamu lihat dulu orang itu untuk apa nanti Jangan-jangan ilmunya ini untuk maksiat, maka engkau syarikun lahu fil ismi engkau nanam modal dalam dosa join, kongsi dia maksiat-maksiat ngajari bahasa mohon alam, tidak tahu bahasa apa misalnya ternyata dengan bahasa itu celah kemaksiatan dia akan bekerja di tempat yang maksiat banyak di situ akhirnya terjerumus di dalam kemaksiatan nabung kita ini kemaksiatan tapi kau ternyata mempelajari bahasa Inggris karena ingin berdakwah di Australia, di Amerika. Saya harus dakwah membekali. Nah, subhanallah. Apa yang Anda ajarkan akan diambil oleh orang tersebut dan Anda mendapatkan pahala. Jadi aslinya Anda boleh mengajarkan ilmu itu semuanya, tapi ingat kepada siapa Anda mengajarkannya. Maka kalau begitu harus kita sisipkan makna keimanan. Di saat kita mengajar ilmu umum kayak apapun, sisipkan keimanan. Ilmu fisika dihubungkan dengan iman kepada Allah. Ilmu-ilmu umum bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea. Kita hubungkan bagaimana orang masuk ke majelis kita, ke sekolah kita itu dia pulang membawa satu yang bermakna yaitu keimanan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak dilarang belajar bahasa asing. Tapi itu adalah jenis sesuatu yang nomor dua. Yang nomor satu adalah bagaimana kita mengajari wudhu, sholat, ibadah, fardu ain ya. Fardu ain itu lebih penting daripada itu. Jadi kita harus mendahulukan fardu ain. Kemudian Masalah memberikan motivasi penting, motivasi untuk agama, dekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kalau kita sudah berurusan dengan agama, sederhana, orang bisa menjadi alim dalam waktu singkat. Jangan ngarang. Nisbatkan kalimat kepada orang lain, kepada orang yang mengajari kita. Kadang kita sering sombong. Kataku, pendapatku. Nah, anda mungkin seorang pakar ekonomi, pakar politik, anda mungkin adalah seorang dosen bahasa Inggris atau bahasa Jepang. Lalu ingin Anda terjun di dunia dakwah, boleh. Bagaimana saya bisa ngaji? Anda gulaan. Apa yang Anda peroleh di majlis, Anda sampaikan, jangan Anda tambah-tambah. Itu saja, tapi kalau sudah berlebihan mulai ngarang, ini berbahaya. Apa yang Anda peroleh hari ini? Saya mendengar pengajian di tempat ini, diceritakan begitu di sini. Karena Anda bukan fannya. Kecuali memang orang ahlinya mengumpulkan ilmu dari sana sini, kadang dikeluarkan dengan bahasanya sendiri. Tapi kalau anda sebagai orang yang misalnya memang bukan ahli ilmu, tinggal anda menyampaikan hari ini saya mendengar pengajian di majelis saya bahwasanya kita harus meningkatkan ini takut kepada Allah dalam hal ini. Caranya adalah begini, sederhana. Tapi kalau sudah berani menafsiri Al-Quran dengan otaknya sendiri, ngarang sendiri, ketahuilah seolah-olah dia berjalan di jalan Allah tak taunya dia menginjak api neraka jadi ini perlu insaf kalau tidak tahu tanya dan jangan sampai kita malu mengatakan aku tidak tahu kalau anda tidak tahu katakan tidak tahu kalau ditanya orang biar nanti saya tanyakan guru saya Masya Allah dan anda tadi merasa bersyukur karena Allah telah membimbing anda kepada tempat uh, ibadah, tempat mulia, pengajian dan memang yang Anda syukuri itu benar. Insya Allah Anda terus membimbing. Allah akan membimbing Anda menjadi seorang da'iyah ustazah. Jadi ustazah kan tidak harus mondok ya. Kita punya seorang teman, seorang motivasi dia dari pilot. Tapi motivasi Islam. Ya sekedar semampunya. Misalnya yang dipahami makna manajemen Islam saja. Sederhana. Tidak tidak berbayar, tidak manajemen. Seorang ngerti manajemen. Dia pengen berdakwah kemampuannya, dia ukur, nggak akan melebihi. Ternyata dengan sederhana. Bagaimana menjadi manajer yang baik. Dia itu belajar sifat-sifat Nabi Muhammad sedikit. Sifat Nabi itu hanya empat. Yang diketahui. Padahal sifat yang lain banyak ya. Jadi sifat empat inilah seorang manajer bisa menjadi manajer yang baik. Yang pertama apa? Sidik jujur. Ya, kalau jadi manajer harus jujur. Tablek. Tablek itu apa? Bisa menyampaikan ngomong yang enak, yang baik. Jangan sampai menjadikan orang sakit. Fatonah cerdas menanggapi permasalahan ya. Diterjemahkan begitu saja sudah sederhana. Di samping mengukuhkan makna keimanan kepada Nabi, kepada Nabi di situ adalah dia memberikan satu ilmu yang baru mengislamkan ilmu manajemen, tapi tidak boleh ngarang. Berangkat dari pemahaman tentang syariat yang sedikit boleh tidak ada masalah orang berdakwah tapi di saat tidak tahu tidak tahu adapun masalah ayat as-suci Al-Qur'an wah ini ber berat ya kalau membaca ayat as-suci Al-Qur'an terjemahan tidak membantu kecuali Anda di saat membaca terjemahan dengan guru atau dengan buku tafsir yang luas terjemahan itu adalah lafziyah letter lekia terbatas kepada lafaz karena Anda nggak paham orang apa itu jadi perlu pemahamannya dari ulama lain ngaji kita tidak ada masalah datang kepada ulama, satu ayat saja saya belajar gimana pencarahannya guru, ustadz, ustazah. Setelah itu anda jabarkan boleh-boleh saja. Dan satu, kita punya satu catatan tulisan tentang bagaimana anda menjadi juru dakwah yang sesungguhnya. Di antaranya adalah insaf. Kami letakkan di yang paling pertama, insaf. Insaf itu bagaimana? Kalau tidak tahu mengatakan tidak tahu. Dan insaf itu adalah menjadikan anda kemana-mana mbak notes. Kalau ada faedah dicatat. Karena anda ustazah. Jangan sampai nanti ingat apa yang diomongin tadi ya. Kayaknya ah, enggak. Dia catatan jelas tadi. Ini kemana-mana notos ya. Dai pemula harus di bukunya ada notos terus. Kalau tidak ada notosnya, wah bahaya ini. Catatan kecil, faedah, faedah, faedah. Lah ini, nanti dalam setahun, dua tahun sudah punya tabungan gede. Nah, ini insyaf. Jadi kalau ada ilmu baru, catat. Kalau tidak ngerti, tanya. Ya, cepat pinter itu. Alim nanti. Ini diantaranya beberapa poin untuk menjadi juru dakwah. Nanti ada eh, hal-hal uh, yang lainnya. Kemudian masih banyak pertanyaan. Masih banyak. Oh tertulis. Subhanallah. Bagaimana hukumnya sholat maghrib nyampe tahiyat akhir azan isya datang? Apakah sah atau enggak sholatnya? Sholatnya ya. Akan tapi jangan diulang lagi ya. Sholat kok mepet-mepet ya. Ngurusi toko ya. Tolong kalau sholat itu awal waktu yang baik ya. Tetap sholat sah, sholatnya adalah sah. Hanya begini, kalau kita mengakhirkan sholat sampai diperkirakan nggak cukup untuk sholat, itu kita dosa. Tetap sholatnya wajib, bukan dosa. Wah mending gak usah sholat sekali, bukan. Misalnya kalau sholat anda sholat maghrib itu kok tiga menit ya, tak anda mengakhirkan sampai tiga menit kurang Berarti nggak cukup untuk salat maghrib kan? Haram saat itu. Karena tidak cukup untuk melakukan ibadah tersebut. Dan paling bagusnya salat awal waktu. Dan ada kalau salat awal waktu itu adalah lebih utama. Biasanya lebih khusyuk, punya jadwal tetap untuk melakukan salat. Adapun masalah sah adalah sah. Penyakit masyarakat mabuk, judi, zina, premanisme sudah sangat meresahkan lingkungan Islam. Sementara pemerintah, pemerintah, aparat dan pihak terkait tidak serius mengatasi masalah ini, bahkan malah merestuinya. Di Cirebon kota maupun kabupaten banyak sekali orang-orang yang mabuk-mabuk dan secara terang-terangan. Bagaimana langkah tindakan nyata untuk menyelesaikannya? Ulama punya solusi. Tetapi solusi ulama itu indah, perlu didukung oleh pemerintah. Cuman permasalahannya sebagian pemerintah meributkan sesuatu yang tidak penting ya. Pak Puji diributkan ya, apalagi akhir-akhir kawin siri ya. Kok enggak ngurusi zina ya? Heran ya? Bingung ya? Orang zina nggak diurus ya? Prostitusi yang kemasana kemari seharusnya diberi solusi itu. Daripada dana dihambur-hamburkan bagaimana wanita-wanita yang tuna wisma plus tuna susila ya. <laughs> Itu bagaimana bisa beradab, berakhlak ini seharusnya ada pembinaan. Dan kalau yang menangani pemerintah tidak akan bisa karena perlu sentuhan-sentuhan rohani. Coba ada tim bahwasanya ada tempat-tempat itu nanti diberi pembekalan oleh para ulama, orang-orang soleh dibarengi dengan doa bersama akan masuk hati mereka. Eh beberapa tahun yang lalu ada ATM kondom ya. Apa tidak merusak itu semuanya? Jadi ada memang pemerintah itu yang aneh-aneh ya. Kita doakan semoga cepat sadar begitu saja. Kalau tidak musibah terus nanti. Sekarang ribut digoncang ini. Ini urusan-urusan yang lebih penting kadang-kadang tidak dipikirkan. Kawin siri, kawin ini diributkan ya. Kemudian masalah anak ya, hak asasi anak gara-gara Pak Puji nikah dengan berapa? Umur berapa? Sebetulnya orang yang ngususi yang pengen melindungi hak asasi anak kecil, hak anak kecil itu suruh ke Cirebon jam 1 malam ke lampu merah di daerah perjuangan sana. Coba perjuangan eh, ke sana itu anak-anak kecil itu coba ditangkap lalu diberi Pembekalan lah itu seharusnya yang diurusi ya maksudnya itu. Kita setiap pulang, masya Allah kasihan anak-anak ini jam satu ada di situ anak-anak kecil. Mana yang yang sering meributkan urusan anak kecil dinikahi itu mana? Nah itu di rumahnya dikasih sama Pak Pujinya dikasih apa? Pak Puji ya, Puji ya namanya. Dikasih rumah ya, dikasih duit, nah, dikasih segala macam ya, diributkan, masuk penjara katanya. Ini yang membiarkan di perempatan lampu merah ini tidak pernah di, diurusi. Subhanallah. Kalau otak sudah keberinger memang begitu. Di Cirebon, di Jakarta lebih banyak lagi itu. Jakarta, kita juga di Jakarta ada pengajian, masya Allah. Jam 1, jam 2 masih ada orang berkeliaran. Ini kita doakan saja pemerintah. Semoga Allah memberikan kepada kita pemimpin yang sadar-sadar semuanya. Kapan Tolong bentuk komunitas nahi mungkar untuk menutup pabrik minuman keras siap kita, akan tapi tetap kita dengan cara yang paling bagus. Akhlaknya Rasulullah SAW. Sebab orang yang mabuk di Indonesia itu bukan karena melanggar Allah semuanya. Hanya karena belum pernah mendapatkan sentuhan, tidak pernah dekat kepada ulama. Barangkali memang kita harus kerjasama dengan ulama, memfasilitasi ulama untuk bisa masuk ke tempat-tempat itu. Yang bermasalah, tempat yang jahat itu dilindungi oleh pemerintah sehingga ulama nggak bisa masuk. Sebab kalau masuk ketahuan nanti dibongkar ya. Ini problem. Insya Allah doakan bisa segera membuat komunitas amar ma'ruf nahi mungkar ya. Amar ma'ruf dulu tapi artinya disampaikan kepada mereka pesan-pesan kebaikan. Karena setiap hari mereka judi mabuk, tidak pernah hadir pengajian, makanya tambah maksiat tadi semakin hitam semakin hitam hatinya. Yang salah siapa? Mungkin kita salah. Kita tidak boleh menyalahkan orang lain saja. Jadi kita ingin masuk kepada mereka, komunitas mereka, anak-anak yang di pinggir jalan, tidak pernah dengar pengajian. Saat ini barangkali mengamen, tapi suatu saat bisa menjadi perampok karena apa? Kita yang salah kurang memberikan bimbingan dan pendidikan. Kita doakan semoga Allah berikan bimbingan kepada mereka semua yang ada di jalan-jalan bisa menjadi orang yang soleh dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala urusan dunianya dan di akhiratnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah banyak sekali. Mohon doa Mohon doa lagi Diakhirkan Mohon doa lagi Bentar Doa lagi, banyak doa Doa lagi Berkait Rasulullah dengan Perkawinan Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah itu yang lupa kami tidak pernah mengingat itu. Terima kasih nanti kami cari. Yang jelas istri Rasulullah adalah Sayyidah Khadijah Kubro. Kemudian apakah boleh apakah lah ini yang perlu jawab dan baguskah apabila perkawinan saudara kami jatuh pada bulan ruah? Ruah itu Sa'ban ya. Ruah poso sawal selo besar suro sapar mulut gitu ya. batal mulut sebenarnya ya, betul. Ruah itu Sya'ban. Bulan apa saja boleh. Nikah itu adalah halal ibadah. Jangan ditunda. Kalau besok tidak apa-apa sudah. Besok nikah semuanya halal bagus. Tidak usah nunggu hari-hari. Hari Allah baik semuanya asalkan untuk ibadah. Hari jelek itu ada. Hari kita maksiat. Kadang-kadang hari bulan kapit nggak berani ini. Kita bangun pondok bulan kapit ya. Bulan kapit, bulan macam-macam. Tidak ada bulan Allah semuanya mulia. Jangan sampai kita prasangka kabur kepada Allah. Kalau anda meyakini begitu buruk bener ini. Awas hati-hati. Prasangka baik hari apa-apa, bulan apa saja. Apalagi urusan pernikahan jangan ditunda. Bisa secepatnya. Maka kalau kita hitung-hitung nikah jangan nunggu selesai kuliah. Sekarang, sekarang. Kalau ngelamar anak saya sekarang, sekarang. Sebab HP itu ngerusak. Ya sudah, mau nikah dengan anak saya sekarang. Kalau enggak, lain cerita. Suruh nunggu 6 tahun. Innalillahi najiun. Mabuk itu. Tidak usah ya adik-adik putri kami. Jaga hati ya. Sebab kalau sudah merasa dipinang itu seolah-olah merasa memiliki. Akhirnya tersiksa dalam curiga, mau marah bukan milikku, mau tidak bagaimana. Mau diajak tidak mau, mau, mau diajak, mau tidak mau kayak miliknya. Akhirnya mau saja, maksiat akhirnya. Di dalam irama tunangan. Alangkah banyaknya dosa yang dilakukan dengan cara semacam itu. Kemudian uh, Membaca Al-Quran kalau tidak lancar lalu membaca lafad-lafad latinnya di dalam Quran latin dan terjemahannya karena tidak lancar membaca huruf Arabnya. Apakah ada pahalanya sama ataukah berbeda? Ah, maksudnya lagi belajar ya, tapi jangan terus bahasa latinnya. Kalau anda belajar membaca Al-Quran terus aja belepotan. Pahalanya bukan saja sama, lebih bagus. Dua kali ya. Ini pemacu bagi orang yang bacaannya nggak karu-karuan. Jangan malah jauh dari Al-Quran. Ada orang ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya itu kalau baca Al-Quran belepotan. Sin jadi sot, kap jadi ha, ya. Orang Jawa kan begitu ya, al-kam, ya, al-ham, kam, ham, nggak ketemu-ketemu, ya. Sudah terus, jim, jip, jim, jip. Akhirnya bilang truk saja, bukan jip ya. <laughs> Gurunya sumpek ya, tapi nggak pahalanya gede itu ya. Jadi kalau tidak bisa belepotan, jawab Nabi Muhammad apa? Kamu dapat dua pahala pahalanya membaca kayak ustadz yang pinter baca Al-Quran. Dua, capekmu itu loh. Nah, itu dapat pahala. Jadi ibu-ibu tetap rajin belajar, tapi jangan terus gantung kepada Latin nanti besok sambil belajar lagi, belajar lagi. Bagus ini semangatnya tinggi. Sebab apa? Yang bisa baca Al-Quran jarang baca Al-Quran itu yang musibah. Banyak enggak? Insya Allah jamaah tidak ada. Amin, amin. Baik, waktu ya. Oh ini. Masya Allah. Doa lagi. Apa yang apa ya, ada yang bilang bahwa dalam hak dan kewajiban seorang istri terhadap suami, seorang istri sebenarnya tidak berkewajiban untuk urusan rumah tangga selain melayani kebutuhan biologis suami saja. Benarkah? Karena katanya sebenarnya dalam Islam itu lalu bagaimana kita menanggapinya? Betul. Seorang istri itu secara kewajiban tidak ada kecuali satu tok patuh kepada suami di dalam urusan itu melayani suami. Adapun kebutuhan yang lainnya mencuci dan sebagainya itu aslinya diwajibkan kepada suami. Makanya jadi orang menikah itu repot berat beban satu, apalagi istri dua, tiga, empat. sebenarnya beban, bukan hanya bersenang-senang. Kecuali orang yang tidak takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka para kekasih Allah itu mikir menikah itu ada beban. Tapi ingat hati-hati. Seorang istri yang telah diberi nafkah lebih dari lazimnya. Kewajiban istri kepada suami hanya sebatas itu saja, tapi itu adalah Imbalan dari sekedar memberikan nafkah, baju secukupnya, makan secukupnya. Makan ala kadarnya. Secukupnya, yang penting perut kenyang. Kemudian baju menutup aurat selesai. Tidak ada kelebihan urusan keindahan lipstik itu bukan kewajiban bagi suami membelikan. Kenapa suami membelikan? Ingin kelihatan istrinya cantik. Kan begitu. Cuman istri yang nggak paham, giliran suami nggak dipakai, mau arisan dipakai, itu salah. Nah, jadi itu sebetulnya. Tapi karena Masya Allah kaum laki-laki ini juga tidak pelit, loman, tidak sekedar napaka, kelebihan bajunya sampai tiga, makannya enak, dan sebagainya. Maka di ada tuntutan harus patuh. Dan kepatuhan ini ada nilainya. Mencuci baju suami. Ini kepatuhan. Imbalan daripada kelebihan kebaikan daripada sang suami. Kemudian kita masuk dalam satu rumus, jangan menuntut. Istri di rumah karena apa? Suami banyak pekerjaan, karena kebutuhan kita banyak. Sebetulnya kewajiban suami tidak membuatkan rumah gedong itu. Yang penting Anda tidak kehujanan, tidak di, tidak terintip oleh orang, kemudian cukup makan selesai itu ya. dia pun hanya gubuk satu kali satu, kan begitu. Tapi suami baik sekali ya, dibuatkan rumah gede. Sudah begitu suruh nyuci baju gak mau ya. Kan kelewatan ya. Memang kalau berbicara aslinya seperti itu. Jadi standar paling rendah itu suami punya kewajiban memberi nafkah. Ada yang mengatakan dua mut, dua genggam saja dalam sehari. Nasi plus lauknya tambahan. Dalam obat pun kalau sakit ini ada mengatakan tidak wajib, mengatakan wajib. Itu saja kewajiban. Baju ala kadarnya untuk menutup aurat. Selebihnya tidak wajib. Karena apa? Jangan sampai membebani suami di atas itu semua. Tapi suami baik karena cinta ya, bajunya dobel-dobel. Maka di sini harus ada imbalan dari istri, kepatuhan yang lebih juga. Maka dari itu setelah itu hilang aturan ini, yang ada adalah kerelaan. Suami Masya Allah istri minta apa saja sampai bahasa, duit-duitku adalah duitmu ya. Tapi istrinya bilang, kalau duitku bukan duitnya abang. Ini kurang ajar ya. <laughs> Mentang-mentang suami wajib memberi nafkah, kalau istri dapat rezeki disimpan sendiri tabungan istri banyak, suami nggak punya tabungan. Nah, ini sebetulnya hidup ini tidak untuk tuntut menuntut itu. Anda wahai para istri Masya Allah Nyuci baju karena anda tidak banyak pekerjaan Karena yang anda inginkan banyak Agar anaknya sekolahnya tinggi Biayanya besar Anda pengen baju bagus Anda pengen makan enak Suami kerja keras Anda mencuci baju di rumah Anda mengurusi urusan di rumah Dan ada satu hal Anda wajib patuh kepada suami Ini Kenapa kok seperti ini hukum Agar tidak ada penindasan terhadap wanita Ngasihnya cuma satu dua dua mut. Dua mut itu adalah satu kilo setengah. Suruh nuntut macam-macam kan lewatan ya. Dua satu kilo setengah beras sehari. Eh, satu kilo satu mut. Eh satu mut. Ada matan satu mut itu enam koma tujuh on sehari. Satu mut itu sehari enam koma tujuh on setengah kilo sehari sudah begitu apa? Tuntutannya banyak kan tidak tidak tidak beres ini laki-laki ya. Ada lagi yang lebih jahat lagi, nggak pernah ngasih nafkah, nuntut banyak. Wah, ada lagi begitu? Sudah begitu marah-marah terus kerjaannya. Istrinya kerja itu sudah dihitung-hitung. Kalau tanggal baru langsung dites. Mana duitnya? Masya Allah. Itu adalah lelaki yang kurang ajar. Benar ya? Cuman semuanya biasanya yang salah juga ibu-ibu lagi itu. Sudah dibilang dulu jangan nikah dengan dia. Masih saja mau itu. Makanya adik-adik putri ya. Kalau nikah yang benar. Cari jodoh yang benar. Jangan yang penting aku cinta. Kalau tidak dengan dia nggak mau ini musibah nanti itu ya. Masya Allah, kita ingin hidup indah, tidak ada tuntut menuntut. Ada urusan nyuci baju gampang, tidak ada masalah. Menyusui memang bukan kewajiban bagi seorang istri, tapi itu adalah kesepakatan cinta. Coba, indah tidak? Katanya istri mencintai suami, bang aku cinta abang suami. Suruh bukan bikin kopi, nggak mau nyusui. Bukan kewajiban saya kan? Bersihin rumah, bukan kewajiban saya bang. Ya enak hidup itu. Lakukan semuanya. Inilah. Kemudian yang kedua, Kila boleh berteman dengan seorang misionaris. Misionaris atau seorang Nasrani. Kalau seorang Nasrani, seorang Kristen, kita boleh berteman. Batasnya adalah selagi akidah dan akhlak kita terjaga. Akidah dan akhlak. Kita boleh kerja di tempatnya orang Kristen sebatas iman dan akhlak kita terjaga. Mohon maaf, iman itu adalah akidah, keyakinan, akhlak. Misalnya kita tidak sampai melakukan sesuatu yang tidak baik, harus membuka aurat, harus melakukan yang haram, sholat ditinggalkan itu adalah menasukkan. Gitu. Selagi kita tidak terlanggar itu semua, kita boleh berteman dengan orang Kristen. Bahkan dalam Islam itu berteman dengan orang Kristen bukan dilarang, bertetangga tidak dilarang, bersahabat tidak dilarang. Justru ini harus kerjasama yang baik. Kalau ada orang Kristen sakit, kita memberi pertolongan. Lapar, kita kasih makan. Tapi persahabatan ini hanya sebatas asalkan tidak rusak akidah kita. Kalau malah lain, kalau anda bukan ustadz, jangan deket-deket, bisa anda ke bawah. Kalau anda ustadz, mengaring mungkin bersiap diskusi, kan dialog. Tapi kalau anda orang awam, lalu berteman dengan misionaris, misionaris itu adalah ustadz agama lain itu ya. Anda akan ke bawah dengan akhlaknya yang baik, dengan bahasa bahasa yang bagus. Oh, akhirnya ke bawah, hati-hati. teman saya itu sangat pintar. Nah, apalagi temannya sangat pintar. Bahaya itu. Anda sekarang sudah kagum dengan kepandaiannya. Karena pintar yang sesungguhnya itu adalah pintar kenal Allah, bukan pandai ngomongnya. Jadi selagi agamanya beda, tidak pintar lagi sebenarnya. Ilmunya luas. Wah, itu Anda sudah kagum. Jangan dekat kalau itu haram, Anda dekat. Ilmunya luas. Dan belakangan saya baru tahu kalau dia sering dikirim ke luar negeri sebagai perwakilan organisasinya. Apalagi orang seperti itu anda tidak perlu berteman, akan ke bawah nanti. Yang pikir, pikir keselamatan kita. Hanya jangan berpikir, saya orangnya temannya banyak, pergaulan banyak. Kalau akhirnya mabuk, rugi. Setahun yang lalu saya menjadi penerjemah orang-orang dari negara Kuba untuk menolong korban gempa. Ternyata kami ditipu oleh juru masaknya yang memberi makanan daging babi untuk semua pasien, dokter atau sukarelawan termasuk kami. Dan di sana kami diminta berdoa, eh, diminta ikut berdoa dalam se, eh, semua agama yang kumpul untuk kesembuhan Fidel Castro. Kami tidak bisa. Anda tidak usah ikut berdoa dengan orang beragama lain. Karena apa? Satu tempat jika digunakan untuk memohon kepada selain Allah, malaikat langsung jauh. Ini. Satu tempat di saat di situ disebut dipo dimohon selain Allah, malaikat jauh. Nah, berdoa bersama orang yang beragama lain. Kemudian kalau Anda dikasih daging babi, tapi Anda nggak tahu ya, itu adalah ya lumayan pengalaman ya. Tapi nggak boleh nyari-nyari. Saya pengen masuk kampung biar dikasih babi, nggak boleh begitu ya. Tapi kalau tiba dikasih babi, ah, itu adalah apa namanya? Iya kayak rizki tapi ya begitu katanya Ustaz Sulaiman rizki yang penting kalau kita tidak tahu tidak dosa apalagi dibohongi setelah itu ya tidak dosa ya sudah tidak dosa karena tidak tahu dan mungkin banyak bukan anda saja banyak orang lain ya yang mendapatkan yang seperti itu oh saya tidak bisa keluar ya sudah anda tetap di tengah-tengah mereka yang lagi berdoa karena anda tidak bisa keluar apalagi anda tertipu istighfar yang banyak saja tapi jangan ikut bersama berdoa dengan mereka. Masya Allah. Waktu sudah habis. Cukup insya Allah. Doanya ini. Satu doa amalan. Bila berkenan kami mohon ijazah doa amalan khusus agar diberikan kekuatan iman Islam mati dalam keadaan iman insyaallah nah ini adalah langsung ijazahnya umum itu untuk membaca wirid suruh pilih karena kita punya ijazah wirdul ratib, wirdul latif wird haddad kita juga ada sanatnya kepada penyusunnya itu adalah juga untuk selamat dunia dan akhirat atau yang ringan adalah wirdul fatih yang sengaja dikumpulkan dari beberapa hadis sahih insyaallah diajazai jazah buat semuanya untuk mengamalkan wirid-wirid itu. Wirid itu nggak usah banyak-banyak, yang penting rutin. Apalagi bisa dihafal. Wiridul Fatih insya Allah hafal semuanya. Kalau perlu dirutini itu. Wiridul Fatih itu semua dari Nabi Muhammad SAW. Jadi maksudnya wiritan kalau bisa dihafal itu jangan terikat kepada buku. Yang terikat kepada buku, buku ketinggalan dijamin tidak wiritan. Itu. Mohon doa untuk anak kami yang keempat. Semoga menjadi anak yang solehah, cerdas, menguasai Al-Quran ya dan hadis mampu mengamalkannya dan diridhai oleh Allah insyaallah. Kemudian hmm, ini mohon doa untuk keluarga Ibu Mila, Ibu Sri Asusti, Ibu Emi, Bapak, ya. Bapak Hanna Martina akan pergi umroh ya. Insyaallah didoakan. Jangan lupa doakan kami semoga majelis ini semakin mulia, semakin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dan semua yang ikut bergabung di majelis ini baik pengurus masjidnya termasuk teknisinya yang jaga parkir semuanya yang ikut akan termasuk golongan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ini mohon didoakan putri saya semoga mendapatkan jodoh. Namanya kita tidak sebut biar tidak jadi bisikan dari yang lainnya. Ada namanya ini Insya Allah dapat mendapatkan jodoh orang-orang yang bisa memuliakan mereka di dunia dan di akhirat, memberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, menjadikan sebab mereka dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon didoakan uh, tanah di, uh, cepat terjual untuk biaya naik haji, insya Allah terjual. Yang penting semoga bisa cepat naik haji saja. Apakah bakal jual tanah atau tidak ya? Insya Allah. Kemudian mohon doa untuk Ananda Abdullah bin Muhammad Sobari diberi kemudian oleh Allah Ta'ala dalam menghafal Al-Quran Masya Allah ini mencintai Al-Quran semoga dimudahkan doa juga uh, istri daripada salah satu jamaah karena lagi di rumah sakit semoga diberi kesembuhan dan juga saudara-saudara kita ini Bapak Haji Muhammad Khalid Dewi Nurul Arafah binti Haji Muhammad mohon doa eh, dimudahkan persalinan normal seperti kesehatan berarti ibu dan bayinya. Semoga apa yang dimaksudkan oleh yang memohon dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu Allah memberikan kemudahan kepada semuanya dan juga Allah memberikan kesehatan kepada semuanya, menjaga iman kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan lahir kita, urusan batin kita, urusan rezeki kita, urusan keimanan kita semuanya.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 Ahad besok Ahad depan ini Maulid di pesantren kami mohon hadir ya itu insya Allah untuk banyak yang hadir nanti insya Allah biar semakin banyak adanya jam 7 pagi mulainya 7 8 9 10 syal. jam 7 mulai sudah mulai ada uh, acara nanti kemudian kalau tidak bisa hadir ngirim wakil 10 ya pokoknya bawa banyak lah insyaallah biar semakin atau mungkin ada saudara kita yang nggak pernah ngaji minimal setahun sekali lah nggak apa-apa di situ Semoga gara-gara setahun sekali menjadi sebulan sekali, seminggu sekali, jika rajin ngaji. Besok ahad ini diinformasikan kepada yang lainnya. SMS dengan apa. Semoga jadi amal jariah itu semua. Menginformasikan termasuk bagian daripada dakwah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tempatnya tahu, Bu? Pesantren Sendang ya. Pesantren. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma rahamna wa la tu'adibna wa ansurna wa la tahdulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa atina tutir alai innaka ala kulli syai'in Allahumma ya Allah berikan kepada kami kekuatan iman berikan kepada kami keikhlasan ya Allah dan berikan kami kepada berikan kepada kami kecintaan kepada kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah Ya Allah berikanlah, jadikanlah kami ahli istiqomah Semua yang hadir di tempat ini Semua yang ikut andil dalam pengajian ini Ya Allah berikan kepada mereka Kekuatan iman, ketulusan, ketakwaan Dan mudahkan segala urusan mereka Lapangkan rizki mereka Ya Allah Dan berikan kepada mereka Kemudahan dalam segala urusan mereka jika ada punya utang, mudahkan mereka dalam membayar hutang mereka, Ya Allah. Ya Allah, jauhkan mereka semua dari kehinaan, Ya Allah. Mudahkan semua mereka, Ya Allah, jauhkan mereka dari segala kemaksiatan. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk ziarah kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk ziarah kepada kasihmu Nabi Muhammad di Madinah. Ya, mudahkanlah kami untuk ziarah Makkah, Ya Melaksanakan ibadah haji, Ya Allah. Ya Allah, jika ada yang sakit, sembuhkan. Jika ada yang sakit, sembuhkan. Yang menuntut ilmu, mudahkanlah mereka mendapat ilmu yang manfaat. Yang mencari rizki, mudahkanlah mereka mendapatkan rizki yang halal menghantarkan kepada ridhamu, Ya Allah. Ya Allah, sungguh engkau maha kuasa, Ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami, jadikanlah istri-istri kami istri yang sangat patuh kepada suami, yang senantiasa membahagiakan, menggembirakan suami dan jadikanlah para suami suami yang bertanggung jawab ya Allah yang mencintai istri-istri mereka, memberikan kasih sayang kepada mereka sehingga hidup mereka indah dalam cinta karenamu. Hidup mereka adalah hidup yang mulia, mulia karena kau muliakan di dunia bahagia di dunia sebagai mukadimah kebahagiaan kelak di akhirat dan berikan kepada kami semua husnul khatimah mati dalam keadaan iman ya Allah panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat dan ya Allah berikan keikhlasan kepada semua yang membantu masjid ini yang berjuang di masjid ini yang membantu pesantren kami dan mudahkanlah kami ya Allah untuk memperlebar area pesantren kami ya Allah memperlebar tanah pesantren kami ya Allah sungguh engkau maha mendengar ya Allah Engkau lah yang bisa menggerakkan siapapun ya Allah. Engkau yang bisa memberikan pertolongan kepada siapapun. Kami hanya kepadamu lah kami mengadu ya Allah. Ya Allah berikan kepada semua yang membantu pesantren kami adalah orang-orang yang engkau cintai. Dan jauhkan kami dari orang yang tidak ikhlas. Jauhkan dari kami orang yang tidak baik ya Allah. Dan kirimkan kepada kami orang yang ikhlas ya Allah. Jika ada orang yang tidak baik mendekat kepada kami. Jadikanlah mereka baik ya Allah. Hanya kepadamu lah kami mengadu. Kepadamu lah kami menyerahkan urusan kami ya Allah. Dan berikan kepada kami semua khusnul khotimah mati dalam keadaan iman, iman ya Allah dan jadikanlah ya Allah suami yang belum mendapatkan pasangan ya Allah yang belum mendapatkan jodoh kirimkan kepada mereka jodoh pasangan orang-orang yang kau yang kau cintai ya Allah yang bakal memuliakan mereka ya Allah dan berikan kepada kami semua keturunan yang soleh solehah keturunan yang soleh solehah yang bakal dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad yang bakal membahagiakan kami kelak di dunia dan kebahagiaan kelak di akhirat ya Allah jadikanlah ucapan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 Amin ya rabbal alamin. Para jamaah mohon maaf mungkin tidak salaman, kita mau langsung ada yang nunggu. maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.